Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mendapatkan itu, kesimpulannya kelebihan luar biasa bukan menjadi ukuran. Tapi ketika sekarang kita mendapatkan suatu kelebihan, kesaktian kalau menurut bahasa sekarang, orangnya bertakwa beriman enggak? Kalau yang punya kelebihan itu bertakwa, beriman, sholat jamaahnya bagus, Bahkan ada dan sekalian, masya Allah, kegiatan aktivitasnya selalu soleh, selalu baik, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita katakan kelebihannya itu karomah. Tapi kalau sekarang yang punya kelebihan melanggar perintah Allah dan tidak pernah eh, dekat dengan Allah, jauh dari masjid, tidak pernah solat maka kelebihan ini bukan karomah, tapi khurafat, wangsit, dan hal-hal yang diajarkan oleh syaitan. Inilah yang dikatakan di dalam firman Allah, "Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin asim." Ya, mau enggak aku ceritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu menurunkan wangsitnya tidak lain adalah kepada pendusta dan orang yang banyak berbuat dosa. Adapun tentang masalah ilmu laduni Tadi sudah saya singgung, sekarang ilmu putih. Ikhwan, penjelasan tentang ilmu putih itu biasanya diklaim ilmunya bacaan-bacaannya dari Al-Qur'an atau dari asar-asar. Kemudian yang mengajarkan adalah kiai dan yang belajar adalah santri-santri Islam dan tempatnya biasanya adalah pesantren. Kadang-kadang sang guru memberikan pesan, kamu saya kasih ilmu ini nggak boleh berzina, nggak boleh lima lah main matat met, ya perempuan minum dan yang lainnya itu. Atau ada yang memberikan syarat, kamu harus baca terus pada saat sholat lima waktu atau kamu sholat malam baca ini di sholat malam. Bahkan dulu pernah saya belajar ilmu hikmah eh, puasa empat hari nggak boleh makan. Nggak makan dari makannya awal sampai akhir dok. Itu untung aja nggak mati. Terus kemudian saya dikasih bacaan, baca surat Al-Fatihah nggak nafas. Ya, nggak nafas tujuh kali. Masya Allah. Ya, terus salawat tujuh kali, kulhu tujuh kali. Ini serba tujuh untuk menghidupkan kekuatan lima yang ada di tubuh. Ya, Kakang kawah, adi ari-ari, sukmo sejati, guru sejati, roh sejati. Nah itu ada fungsi masing-masing. Kalau nanti untuk tengkar menghadirkan, memanggil guru sejati. Kalau untuk ngobatin roh sejati. Kalau untuk ini sudah ada fungsinya. Dan setiap ilmu itu dibayar. Ada 17 tingkatan, tingkatan seperti sholat itu ya 17 rekaat sholat. Inilah yang mereka katakan ilmu putih. Dan biasanya kalau ada persembahan-persembahan pun yang di sebelah itu ayam-ayam warnanya putih. Nah, ilmu hitam biasanya diajarkan oleh dukun kafir jahat. Ilmu yang di, dipelajari yang diajarkan pun santet, tenung, magic, jengges ya, sihir, membunuh orang dan yang lainnya dan biasanya bukan pesantren tapi pedepokan yang belajar pun tidak harus orang Islam. Ini istilah ilmu putih, ilmu hitam. Tapi ikhwan, apapun istilahnya, tidak ada ilmu putih, ilmu hitam. Yang ada adalah ilmu khurafat yang ada semuanya diajarkan oleh berhubungan dengan syaitan, jin dan ikhwan tolong dicamkan kerja sama-sama jin tidak ada yang gratis. Pasti ada bayarannya. Dan bayarnya bukan dolar, bukan rupiah. Tetapi imma maksiat, imma syirik, imma kufur. Makanya si dukun atau siapa saja yang interaksi kontak dengan jin semakin berani berbuat dosa, semakin berani berbuat maksiat, semakin cepat bantuannya. Maka ketika dukun atau siapa saja yang tidak setia, tidak memberikan bantu apa persembahan, maka jinnya juga ngambek. Biasanya ngasih sesajen malam tanggal bulan purnama di pantai Kidul ngasih persembahan kepada Roro Kidul nggak dikasih sekali ngambek keris aja mas itu kalau biasa sebulan sekali dimandikan dengan kembang telon nggak dimandiin nggak bisa memberikan sesuatu ngambek jinnya ya enggak yang memberikan bantuan bukan keris besinya itu besi itu mah bisa dibeli di mana aja dan seterusnya maka kalau antum dulu pernah belajar itu, buktinya antum belajar akidah, nggak ente yakini dengan sendirinya hilang. Kenapa? Jinnya minggat, minggat. Kecuali jin paketan. Apa jin paketan itu? Jin yang memang sudah diinstal oleh gurunya dulu untuk dititipkan, eh, lo jangan keluar apapun sekarang keadaannya. Akhirnya jin tersebut mempertahankan di situ, walaupun sudah nggak kerasan, karena yang pelakunya ini sudah ngaji sunnah, sudah sekarang paham tauhid syirik itu apa, taat maksiat, jinnya kepanasan. Tapi kalau saya keluar nanti dibunuh sama mbah saya. Mendingan gue mati di sini. Itu. Makanya orang yang kena kesurupan itu ada enam, enam sebab. Yang pertama, karena jin tersebut jatuh cinta sama dia. Hati-hati, terutama ini ibu-ibu. Awas, dicintai sama jin. Asmara, wah repot. Makanya ketika kita rugi eh lo mau keluar enggak? Eh, Enak aja keluar, gue lagi seneng sama dia. Itu. kenapa kamu seneng dia? Ya udah seneng aja. Emang lo ngapain? Itu. Udah lo keluar kalau enggak gue bunuh. Ya silakan aja. Itu. Ngam ini um, apa jinnya itu lo, Ya. Ada yang dikar karena murni ujian dari Allah. Karena ujian itu bisa penyakit jasmani, bisa rohani, bahkan bisa kesurupan. Yang ketiganya, karena azab Allah yang ditimpakan kepada orang tersebut. Karena banyak berbuat maksiat dosa, sehingga hidupnya dikuasai oleh syaitan. Dan yang ketiga, yang keempatnya, karena balas dendam. Mungkin dia menyakiti keluarga dan yang lainnya. Atau dulu pernah kerja sama, Kemudian mengkhianatinya. Akhirnya jin tersebut balas. Dan yang kan, kelima. Jin kiriman dukun tukang sihir. Alias jin tersebut dikirim untuk nyandet orang tersebut. Inilah jin paketan, jin instalan. Biasanya susah untuk keluar. Karena dia punya tingkatan-tingkatan dan punya teman banyak. Kalau dia tidak berhasil yang ini suruh keluar, eh loh keluar, ganti lagi terus. Makanya kuat-kuatan, betah-betahan, betah yang merukyah atau yang sekarang ganggu. Biasanya mencapaian kita duluan. Ya, ah udah bosan ngerukyah ini. Akhirnya mundur. Jinnya senang. Karena kontaknya si dukun ini sama kepala kabilah. Eh tuan, sekarang lo minta apa gue kasih apa aja. Tolong anak buah lo kirim nih untuk ganggu sini, sakitnya begini-begini ya. Bikin itu cetok, sentong, ember, atau mungkin apa, sendok, sandal ke dalam perutnya. Sehingga perutnya itu kayaknya ada ada e, sesuatunya. Untuk dibikin panas terus, bikin sakit terus. Kalau seandainya di Rukia, ya, <coughs> jin ini kalah, keluar lagi ganti yang lebih hebat. Dan seterusnya. Dan ini biasanya dari sekalian membutuhkan kesabaran. Maka orang yang sudah kena seperti ini, jangan putus asa. Harus terus mengobati diri. Nah, selanjutnya dari sekalian, uh, tentang masalah orang yang ke kesurupan jin. Banyak penjelasan-penjelasan tentang itu di buku-buku yang uh, di bab berikutnya. Mungkin bisa untuk baca. Uh, sambil menunggu per, ini pertanyaan antum. Di sini ada jenis-jenis jimat uh, halaman 56. Air suci Sunan Kalijogo berasmak. Berguna untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit berat kronis baik medis maupun ini. Masya Allah. Semua penyakit rumah sakit Cipto aja nggak kuat mas. Kalau antum sekarang lihat tabel daftar penyakit yang dibuat oleh dukun, hampir 84 penyakit. Itu rumah sakit besar di Batam aja nggak kuat. Satu dukun bisa. Subhanallah. Ini harusnya kan bertanya-tanya. Anehnya dukun sendiri ketika sakit ke rumah sakit. Kan bikin, bikin orang sebel gitu. Cuman dia ngomong, Pak, Pak Dokter, jaga skrit ya. Pokoknya saling pengertian aja. Jangan bilang-bilang sama jemaah kalau gue berobat ke sini. Gitu. Eh, kalau berbilang bisa bubar itu. Aneh. Coba bayangkan Pak. Kadang kalau antum lihat daftar penyakit yang dijamin dukun bisa sembuh. Itu rumah sakit terbesar. Bahkan mungkin ke Singapura pun nggak sembuh. Bahkan ditambah lagi masih lah. Masih tambahan-tambahan. Manusia sakti macam apa Pak? Coba. Ini kalau seandainya diatasin puluhan dukun, nggak ini puluhan dokter nggak sembuh. Cukup satu dukun sembuh. Penyakit macam-macam datang ini harusnya seorang pasien bertanya-tanya, ada apa? Ini kan aneh. Semuanya adalah syaitan dan ada orang yang bangga disesatkan oleh dukun. Di sini saya bacakan satu saja. Saya sedang mengalami keterperukan ekonomi, hutang saya banyak di sana sini halaman 61. Saya benar-benar miskin sekali. Saya menemui beberapa orang pinter dan saya diminta disyaratkan untuk berzikir di pantai Pangandaran. Setelah beberapa hari berzikir, saya mendapat ilham dan keinginan untuk membaca majalah. Anehnya, saya tertarik dengan iklan Ustadz dan berkeinginan untuk datang ke Pak Ustadz. Besoknya saya langsung berangkat ke tempat Pak Ustadz. Dengan tanpa membawa uang, namun ajaibnya, lagi-lagi ajaib. Di tengah jalan alhamdulillah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala padahal yang nolong setan. Melalui seorang saya mendapatkan uang untuk mahar ritual nikah dengan jin Islam. Setelah dilaksanakan ritual nikah dengan jin Islam, Alhamdulillah dalam kurun waktu satu bulan, saya mendapatkan order-order proyek kerja yang cukup besar. Pekerjaan itu sifatnya mendadak dan tidak terduga-duga saya mendapatkannya. Dengan keuntungan yang cukup besar, saya dapat membayar lunas semua hutang-hutang saya. Dan Alhamdulillah, coba bayangkan. Alhamdulillah mas, bolak balik. Ini persis togel tembus, Alhamdulillah. Perekonomian keluarga pun sudah pulih kembali serta usaha terus berkembang maju dan berjaya kembali. Insya Allah tahun 2008 ini saya berangkat ke Tanah Suci, udah itu, ya, udah haji ini sekarang. Terima kasih banyak saya haturkan pada Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan. Anehnya itu pasang iklannya di situ si Ustadz ini untuk alamatnya ciri-cirinya di depan menjual ayam broiler itu ciri-ciri dia jual, jual jual ayam juga jadi jual jimat juga jual ayam hadirin sekalian kalau si dukun ini punya jimat atau mantra atau apa saja atau bisa mendapatkan uh, gua keuangan, ya. Pokoknya bendara keuangan semuanya di tangan dia. Ngapain dikasih orang? Dia jualan ayam. Ya ambil aja sendiri. Oleh karena itu ikhwan, semua ini terjadi karena tolong dicamkan karena tidak betah miskin. Si dukunnya juga nggak betah miskin, pasiennya juga nggak betah miskin. Sama-sama cari duit, akhirnya sama-sama tersesat. Persis seperti dua orang yang sedang tenggelam, sedang tenggelam, nggak ada pegangan. Jadi akhirnya pegangan sama temannya <laughs> berdua. Tenggelam bareng-bareng. Ini misal buat dukun sama pasien. Pasiennya pegangan sama dukunnya. Duk karena melarat miskin, Dukunnya juga pegangan sama pasiennya. Karena butuh duit. Ya namanya aja dukun itu kalimat singkatan dari bahasa Jawa. Ne rudu ne rukun. Ya udah rukun. Coba kalau ente datang kagak bawa duit. Itu wangsitnya nggak keluar. Waduh mas, ini kayaknya inspirasi kurang pas. Harinya kurang pas. Kamu datangnya hari bukan hari yang baik, tapi hari naas. Ya, kalau dat besok datang hari ini nih ya Mas ya. Itu. Padahal tolong betiknya ya, jangan lupa. Itu, cuman nggak diomong-omongin, nggak keluar wangsitnya. Coba Anda bawa sekarang ini apalagi dolar. Wah, keluar semua ngeces. Lancar itu ramalan-ramalannya, wangsit-wangsitnya turun semuanya. Jadi persis seperti orang tenggelam berdua, pegang-pegangan dikiranya dengan megang temannya dia selamat, pegang temannya juga sama. Wah anak kalau nggak pegangan dia nggak selamat. Jadi rangkul-rangkulan di dalam sungai mati bareng-bareng. Itu ceritanya, kisahnya doku nama <laughs> pasiennya. Mana pertanyaannya? Apa hukum hipno hipnoterapi yang sekarang apa ini? Masuk dalam keadaan ke dalam dunia kedokteran dan kita ikut terapi tersebut. Kayak apa itu mas? Yang dipakai gelang kalung itu ya? Intinya gini, kalau terbukti secara ilmiah, maka hal tersebut tidak dilarang. Tapi kalau tidak terbukti secara ilmiah, maka kita tanyakan dalilnya mana. Karena pengobatan itu cuma dua, ilmiah, tidak perlu pakai dalil. Antum sekarang sakit kepala, Pakai obat umpamanya konidin. Loh, Mas dalilnya mana Mas? nggak perlu. Ya, waduh dalilnya mana? Terus sekarang antum minum herbal sudah antum minum semua, nggak ada masalah. Promak minum mas, dalilnya mana mas? Nggak ada dalilnya nanti haram loh mas. Nggak usah. Kalau sekarang tidak ilmiah, contoh aja ada orang sakit sakitnya dipindah ke hewan. Ilmiahnya mana? Kalau seandainya sekarang bisa dibuktikan secara ilmiah di laboratorium silakan. Dan sekalian aja dibuka jurusannya di dunia kedokteran, di fakultas kedokteran, nggak ilmiah. Bahkan itu suatu kebohongan. Bilangnya ke pasien katanya penyakitnya dipindah ke kambing, tapi bilangnya ke jin, tolong jin bantu gue, nanti saya kasih kambing sembelih dengan nama kamu, saya kurbankan ini kepada kamu. Itu Contoh aja sekarang tidak ilmiah tapi ada dalilnya. Pengobatan e, kena penyakit ain. Itu kan caranya orang tersebut disuruh wudhu, disuruh membasuh badannya, airnya tidak boleh nyentuh tanah. Tapi kan ada dalilnya. Ilmiahnya apa nggak boleh nyentuh tanah? Coba bayangkan. Ini. Tolong jelaskan buku panduan Primbon Kejawen. Hadirin sekalian, inilah fakta di, di, di kita. Mujarobat primbon kejawen dipegang mati-matian, dibela mati-matian. Tapi Quran Sunnah disia-siakan, tidak pernah dipelajari. Bahkan hadirin sekalian kalau antum lihat eh, orang yang memiliki mujarobat itu dikaji, dipelajari, bahkan digurukan kepada orang yang sanatnya itu nyambung. Bahkan kalau bisa mangkul, untuk mengkaji mujarobat. Apalagi primbon Joyoboyo itu wah itu pegangan utama untuk ngeramal pernikahan, untuk menentukan nasib kerja, bahkan di antara mereka untuk menentukan nasib-nasib hari-hari hari lahirnya. Ini ada di kita intinya sama sekali tidak ada bagian daripada Islam di buku ini. Dan ini karangan dan perlu diketahui Joyoboyo ini memang tokoh Jawa klenik dan beragama kafir yang paling populer ramalannya. Makanya sampai dikenal dengan Primbon Joyoboyo. Jayabaya, Jayabaya itu Raja Jayabaya raja mana mas? Ya baik nggak ya, ngerti. Raja Kediri. Jadi dia itu sampai membuat sunnah mitonin itu dari Prabu Jayabaya. Jadi ceritanya itu dia pernah punya istri selir ya istri dari rakyat jelata ya mempunyai anak takut anaknya itu supaya tidak bisa bersaing dengan anak-anak dari kalangan bangsawan maka si Joyoboyo mendapatkan wangsit untuk memandikan istrinya pada waktu hari ke, pada waktu bulan tujuh makanya dikumpulkan diambil dari tujuh sumur seluruh kediri dicari Sumurnya orang paling ganteng, mudah-mudahan netis ketularan gantengnya. Sumur orang paling cantik kalau memang mungkin perempuan nular kecantikannya. Sumurnya orang paling pinter, mudah-mudahan cerdas. Sumur orang paling kaya dicari sampai tujuh, dimandikan pada waktu jam 12. Eh, makanya metonin di kampung-kampung terutama di Jawa itu kan dibawa ke sumur, bawa lampu strongking itu, kemudian dimandiin bareng-bareng sama orang terus sama orang sekampung itu jam 12. Nanti ada acara ceplok telur, digelundungin begini, nanti lihat kalau telurnya pecah, wah anaknya perempuan. Kalau telurnya utuh, wah anaknya laki-laki. Itu ngetes. Ini kalau bener USG nggak laku. Iya nggak laku. Coba. Ya namanya telur mas kalau jatuhnya di batu ya pecah. Cuma ini telurnya dajal kali. Ya mana ada tes-tesan begitu. Pecah. Laki, ini perempuan. nggak pecah laki. Ini nggak ilmiah. Makanya ikhwan. Orang yang mengikuti tradisi dan peninggalan ajaran nenek moyang. Disindir oleh Allah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun ya la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun tidak berakal artinya dengan sekalian secara logika pengamalannya tidak bisa dilogikakan secara dalil ditanya juga nggak punya Mas logikanya apa nggak bisa jawab, dalilnya mana juga nggak bisa. La yaqiluna syai'an wa la Rata-rata seperti itu. Masyaallah alafiyah. Kadang subhanallah dan itu dilakukan ditularkan hamba anaknya sampai turun temurun. Padahal kalau ada listrik konslet aja cepet tanggap. Tapi agamanya konslet berturun-turun nggak pernah dia tanggap. Aneh. Ada yang mau naik haji, taunya pas hari hanya dia meninggal jadi uangnya diapakan? Jadi ya buat untuk menghajikan. Hajikan. Karena pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya punya kewajiban haji." Eh, pergi haji terpelanting dari atas unta kemudian meninggal dunia. Afa ahujuan, apakah saya hajikan? Apa kata Rasulullah? Hajikan. Ya. Apakah mempelajari ilmu putih yang mana di situ banyak pakai ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin sekalian, kalau kita sekarang membaca firman Allah yang paling kita apal insya Allah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti di sini fungsi Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin. Bahkan dalam firman Allah, ya ayuhanas. قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة berarti fungsi Al-Quran dalam mawidah, Shifa'un lima fis sudur Hudan wa rahma Sekarang yang menjadi pertanyaan Kalau kamu ingin melet orang Atau dibenci perempuan Supaya dia senang sama kamu Baca idh qala Yusuf li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara raaitum li sajidin li sajidin baca 70 kali sambil batin si perempuan itu apakah ini hidayah jelas menyimpangkan kalau sekarang ingin merusak bahkan kamu sudah dikecewakan wah perempuan ini sudah nggak bisa dikasih hati Walau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au qutiyat bil ardu au kullima bihil mar au kullima bihil ardu Al-mauta balillahil amru jami'a 41 kali. Apakah ini hidayah? Kalau pingin tengkar, pakai inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Wah, nanti kepalanya pecah. Apakah ini hidayah? Bahkan dulu saya pernah diajari bapak saya alam taro untuk nyantet. Ngirim pakai batu. Tarmihim bihijaratim min sijil. Orang nanti punya doar jadi bom. Coba bayangkan. Apakah ini hidayah ya ikhwan? Apakah ini mau'idah? Jadi bukan dari Quran persis. Kalau ada orang mengklaim bahwa doa-doanya dari Quran tidak difungsikan untuk hudan lil muttaqin, maka seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ada setan-setan yang dulu dipenjarakan Nabi Sulaiman di bawah bumi, suatu ketika akan keluar mengajarkan ulang Al-Quran, bukan Al-Quran. Bagaimana pengobatan dengan menggunakan hafalan ayat-ayat juz Al-Quran? Gimana caranya? Saya tolong dijelaskan yang agak rinci. Karena pengobatan dengan Al-Quran secara umum boleh yaitu ruqyah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, A'ridu alaiya ruqakum. Tunjukkan ruqyah kamu. La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Tidak ada masalah ruqyah selagi tidak ada unsur syirik. Makanya syaratnya ruqyah itu satu. Doanya dari Quran yang dan sunnah atau bahasa yang dipahami. Yang kedua meyakini bahwa itu kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang meruqyah akidahnya sahihah, akidahnya benar. Dan yang diruqyah meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan ini hanya Allah semata. Kalau itu terpenuhi silahkan. Tapi kalau selain itu apalagi nama nanya tak namanya Mas, namanya siapa, ibunya siapa, terus kemudian mantra-mantra yang dibaca tidak jelas, komat kamit atau menggunakan raja-raja atau wa'auqaf atau jimat atau isim, ini semuanya adalah dukun walaupun surbannya 5 meter. Set apakah kita wajib meyakini wali segini mas bukan yakin atau tidak wali songo itu adalah tim sembilan ceritanya kan gini ya, cerita saat cerita tapi nyoto tapi kadang yo nggak nyoto itu namanya cerita apalagi Indonesia itu sejarah itu nggak ada sanatnya mas masalahnya repot mempercayai sejarah Indonesia itu nggak ada sanat kita cerita ngalor ngidul nggak ada sanat itu nah terutama wali songo Katanya begini, katanya. Makanya kalau antum mau cerita e, sejarah Indonesia harus dikasih embel-embel katanya. Gitu. Kalau insya Allah kalau hadis hadasana jelas. Jadi Indonesia pasca perang Paregrek, perang apa itu? Perang Mojopahit melawan Demak Bintoro ceritanya. Itu kalah dengan kekalahan Tela sehingga Jawa ini kocar kacir habis dengan peperangan di mana-mana. Bahkan apa namanya fasilitas kerajaan Mojopahit dihabisin dibakar oleh Demak Bintoro. Akhirnya kekuasaan pindah ke Demak Bintoro menjadi Islam. Nah, karena kekalahan itulah yang Mojopahit tidak bisa dan belum bisa menerima kekalahan sehingga orang-orang yang dulu ikut Majapahit mau nggak mau nerima secara paksa kekuasaan, membelah rakyat atau orangnya menjadi tiga. Satu masuk Islam, yang satunya memilih agama tetap kafir, yang tiga munafik menampakkan Islam tetapi nyuntik dari dalam di antaranya adalah Syekh Siti Jenab. Makanya kalau kita lihat ajaran-ajaran yang dikembangkan betul-betul merusak Islam. Terlepas dari Siti Jenar itu ada atau tidak ada, tapi akidahnya ada. Yang menyesatkan. Di sana ada lagi serat gadolocho. Dan ini semua sudah saya jelaskan panjang lebar di buku saya Ensiklopedia Penghujatan Terhadap Sunnah. Di mana gerakan sindik di Indonesia dari sejak dulu sampai sekarang sama ujung-ujungnya adalah mengingkari ajaran Islam, merusak Islam dari dalam, yang menyatukan mengatakan bahwa semua agama ini benar. Ini sekarang dilanjutkan oleh eh, ini liberalisme. Nah, Wali Songo menurut versi Profesor Dr. Hasan Usimon di dalam bukunya Siti Jenar bantahan terhadap bukunya uh, Munir Murhan yang menulis tentang siji jenar yang sangat banyak itu berjilid, setelah Demak Bintoro menang, ingin membentuk pemerintahan yang Islami, walaupun tidak tidak uh, berdasarkan Islam betul, maka minta bantuan negara Turki. Karena kejadiannya pada saat itu baru saja Turki tahun 1800-an. Bahkan Islam masuk ke Indonesia kan abad 17. Jadi nyar banget baru kemarin. Nah, tim 9 yang kalau antum baca di dalam kitab Ad-Daulatul Utsmaniyah, Muhammad Fatih yang berhasil membuka Konstantinopel yang akhirnya menjadi Istanbul, kota Islam yang sekarang dijulukin orang Istanbul itu dulu berencana untuk meluaskan perluasan dakwah Filipina Indonesia jadi target pengiriman kapal, kapal perang terutama untuk mengusir penjajah. Namun, karena kedauluan Muhammad Fatih meninggal dulu, maka lawatan tersebut dibatalkan. Akhirnya permintaan itu hanya dikabulkan, ngirim tim sembilan orang. Tim sembilan. Jadi wali itu artinya tim wakil. Makanya di sini ada wali kota. Sama. Wali kota ialah ya orang yang dipercaya gubernur untuk mewakili urusan kota itu wali kota. Makanya wali murid sama. Nah, kok aneh wali menjadi manusia sakti. Coba antum lihat film Wali Songo itu mas. Nyula buah kolang kaling jadi mas. Masya Allah kalau buah kelapa enak tuh. Sak batang batangnya. Masya Allah kaya raya itu. Sampai tujuh turunan kagak habis. Coba bayangkan ikhwan. Mau dakwah dicegat rampok. Mau bacok begini terus rampoknya. Gak, gak bisa gerak. Enak banget itu. Wah lebih lucu lagi Siti Jenar sama Wak Sunan Kalijogo tengkar di bawah tanah. Itu kan ngalahin rayap. <laughs> Masya Allah. Bisa tengkar di bawah tanah. Subhanallah. Yang lebih ajaib lagi ikhwan. Coba bayangkan bisa Sunan Kalijogo bisa bertapa 40 tahun. Masya Allah. Nabi Muhammad aja nggak sanggup itu. Nggak sanggup. Mbahnya wali nggak sanggup. Enggak makan, enggak minum, enggak buang hajat, coba. Bayangkan hadirin sekalian, ajaib. Sampai antum lihat di film itu ketika selesai tapa itu lumutnya dicopotin itu kan. Tungkatnya jadi bambu yang segitu banyaknya. Kurofat semuanya. Sehingga wali menurut versi yang benar. Bahkan pernah ada salah seorang cendikiawan menulis. Bahkan ini disertasi beliau S2 menulis tentang wali songo, wali ialah pengganti. Kenapa dikatakan wali? Setiap dia itu mengka, apa namanya dakwah selalu mengkader menjadikan pengganti-pengganti di daerah-daerah tersebut. Itu wali. Tapi sekarang manusia sakti mondroguno. Pokoknya dia memiliki banyak kesaktian, kelebihan karoma. Nah, tim sembilan yang dikirim diketahui oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yang asli Turki. Walaupun memang kebanyakan Turki akhir-akhir pemerintahan Turki pada abad ke-17-18 itu sudah tercemari tasawuf. Makanya kenapa hadirin sekalian, kebanyakan mereka yang diutus ke sini itu terpengaruh dengan itu tasawuf karena mereka sudah tercemar. Dengan demikian, jauh di, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ya ikhwan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwah tahun berapa? 1200-an. Ini 1000 jadi jauh banget. Dengan demikian, jadi Wali Songo yang diutus ke sini diketuai oleh uh, Wali Songo ini tim ini bergenerasi. Tim yang pertama dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim, akhirnya meninggal dunia Dipimpinlah ganti dengan Sunan Ampel, Raden Rahmat. Kemudian setelah meninggal dunia dipimpin oleh Sunan Kiri. Kemudian generasi ke, eh, ke keempatnya Sunan Bonang pindah ke barat. Lalu yang terakhir generasi keempat sudah mulai banyak wali-wali lokal. Jadi wali yang datang dari Arab itu sudah mulai sebagian pulang, sebagian meninggal dunia. Sudah mulai banyak kader. Dan pertama kali wali lokal yang masuk ke tim itu adalah Sunan Kalijogo. Dan dari situlah sudah mulai merusak citra dakwahnya wali-wali yang sebelumnya. Yang gak ada uh, apa namanya kelene, apalagi mitonin sudah mulai dimasukkan ajaran-ajaran yang disebut sinkritis. Memandukan antara budaya Arab Memadukan antara budaya Arab dengan budaya Jawa. Ternyata dengan sekalian, Islam Sunan Kalijogo ini lebih disenangi oleh Raja Mataram, lebih cocok. Nah, yang berkembang, yang berlanjut yang namanya agama, kalau didukung oleh penguasa pasti berjalan. Maka yang berjalan akhirnya adalah Islam versi Sunan Kalijogo. Lebih parah lagi, ketika anaknya Sunan Kalijogo itu terpengaruh dengan ajaran Siti Jenar ya di Siti Jenar ditambah lagi Joko Tingkir yang mempengaruhi kerajaan Mataram ketika itu semakin ruwet akhirnya berkembanglah Islam ke Jawa. itu kalau seandainya kita mau bicara tentang Wali Songo ada nggak ada bener nggak itu ntar dulu gitu itu itu <laughs> penjelasannya butuh seminar khusus intinya kalau kita siapa yang eh, wali songo yang memasukkan Islam ke ini. Wali itu adalah orang yang berdakwah tim sembilan yang dikirim oleh Raja Daulah Utsmaniyah untuk membantu Mataram membenahi Jawa yang rusak rusaan pasca perang Paregreg itu wali sanga itu adanya orang orang Sunda wali sanga kalau orang Jawa wali songo itu kalau orang bahasa Indonesia wali sembilan. Itu sampai ada Sunan Kudus, Sunan Muria, ini sudah sunan-sunan lokal semua. Yang asli Arab itu Maulana Malik Ibrahim dan Raden Rahmat itu walaupun nggak ini tetap dari seberang. Habis yang dari sini didikan itu. Allah alam bisawab. Bagaimana caranya mengusir jin yang ada dalam tubuh seseorang yang mana jin tidak mau meninggalkan tubuh orang tersebut Padahal sudah dibacakan. Antum terus sabar. Karena antum kena berpuluh-puluh tahun. Mau hilang dua tahun. Gak mungkin. Yang sabar. Ada sebagian ikhwan yang kena gangguan jin itu mintanya langsung ditiup plung hilang. Ini bukan film horor. Ini kita bukan cerita hayalan, ngadepin fakta. Dan setan ini sudah mendarah daging jin itu sama antum, udah akrab. Makanya copot susah yang sabar. Terus diperangi dengan membenahi iman, takwa, akidah, melakukan sholat jamaah, tip dikir, pagi, sore, semuanya untuk melakukan. Insya Allah pelan-pelan hilang. Mas Ana untuk ngilangin pengaruh yang dulu saya belajar itu tujuh tahun itu belum bisa tuntas. Tujuh tahun itu oh, badan ini dikuasai macam-macam jimat gak karuan. Ditulis di depan, belakang semuanya. Kopi aja ada jimatnya dulu. Itu sandal kalau perlu ada jimatnya ada mantranya. Ya sabar ngilangin itu. Kuburan uyut saya. Ini kakek ya, abah dari nak saya. Dibuat ke makam yang bagus, dibuatkan rumah. Untuk apa? Full AC. <laughs> Full keramik. Diberikan kelambu segala. Masya Allah. Hewan. <laughs> Itu ini mau dekor kuburan atau mau menyenangkan mayit? Kalau mau membahagiakan, menteramkan mayit, Pak, tolong kuburan bukan alam kubur. Orang kuburannya di mana, alam kuburnya di mana nggak tahu. Allah alam. Bahkan jauh ada rohnya orang mukmin itu sudah diletakkan Allah di surga berupa burung. Rohnya orang mati syahid diletakkan di dalam perutnya burung, dilepas di taman surga. Jadi hadirin sekalian, orang yang mati nggak punya kuburan seperti orang yang wafat pada waktu di itu eh, Adam air itu punya alam kubur, walaupun nggak dikubur. Kalau sekarang ada orang menganggap nyiram air, ngasih kembang, atau mungkin apa tadi bangun rumah menguntungkan mayit dari sisi mananya? Siramannya itu hadirin sekalian, nyampe 50 cm aja nggak nyampe itu. Wong satu tok. Wah, apalagi nyampe ke kuburan tulang, apalagi nyampe ke air alam kubur, air opo, <laughs> nyampe alam kubur. Apalagi kembangnya, Mas kok dikasih kembang? Iya, dulu itu bapak saya itu seneng banget kembang ini. Lokasi anturium aja sekalian, yang mahal tuh 15 juta atau gelombang cinta. <laughs> itu aneh-aneh. Ada yang Mas kenapa dibangunin rumah? Waduh, mak, pak gini pak, saya itu ngimpi ketemu bapak saya toyut saya, minta payung, minta payung. Wah ini berarti ini bapak saya tuh ini oyut saya kepanasan ini. Akhirnya dibikinin rumah lengkap jendelanya, kamarnya ininya, masya Allah. Kalau dibangunkan untuk masjid, dibangunkan untuk yatim piatu, jelas jadi jariah. Idza mata benu adama in qata amalu illa min salasin. Kalau anak Anda meninggal dunia, terputus semua usahanya kecuali dari tiga. Sodaqatin jariyatin, sodaqah jariyah. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Au waladin solehin, yadu'ulah anak soleh yang mendoakan kepadanya. Bapak saya bilang karena dia itu dulunya orang yang baik lagi jawara. Di daerah bilangnya, bilangan Cilengsi Bokor. Begitu juga dengan kuburan kakek saya yang dibaguskan di keramik tapi tidak sampai dibuatkan rumah. Ikhwan, inilah yang bikin melarat orang Indonesia. Betul. Sekarang kalau antum kalkulasi, di Indonesia ini kuburan yang di keramik dibangun umpamanya mas, 500 ribu kuburan. Masya Allah. 500 saja. Perkuburan itu kita kira-kira 500 ribu ente kaliin Masya Allah. Duit miliar, ratusan miliar nganggur. Padahal digigit juga nggak kena itu nisan tembok keramik. Apalagi dijilatin nggak manis. Nganggur. Belum lagi selamatan. Masya Allah. Ikut selamatan ala Jawa. Melarat. Wah, sekarang selamatan rumah. Dari mulai ance-ance adek-adek nutup genteng masukin coba bangun rumah itu aja selamatannya lima kali coba coplot udel aja itu selamatannya tiga kali gimana nggak melarat gitu makanya kalau ada orang bilang kenapa ya Saudi itu kaya raya duitnya masya Allah dibagi sana sini mana negara yang nggak merasakan bantuan negara Saudi Timur Tengah Bukan kaya ikhwan. Kalau kita bandingkan Seandainya kalau orang Saudi kayanya itu 30%, Indonesia 10%, masih banyak kan Indonesia dari 220 juta. Tapi kenapa duitnya Saudi mengalir untuk negara-negara yang lainnya Timur Tengah juga? Karena duitnya nggak dibuat untuk bikin nisan, eh tidak dibuat untuk bikin kejing, nggak pernah ada selamatan, Sementara di diri sekalian kita bangun pesantren susah, apalagi dakwah nyanyinya ya dana-dana karena kekurangan dana. Susah nyari dana. Itu itu kok ya kebetulan itu ada nyanyi ya dana-dana itu. Itu kok ya orang Islam yang nyanyian. Kok enggak ya duit-duit gitu. Kok ya dana-dana. Udah sepaket udah. <laughs> Lengkap udah sesatnya maksudnya sekali di sana. Kakek saya dulunya jawara juga di Lebak, Banten. Waduh, masya Allah, tebus ini berarti. Saya pernah sampaikan akan salahnya amalan-amalan mereka tersebut ada di antara mereka berbisik jangan dengerin omongan bocah sekarang kita mah yang penting lakuin apa yang sampein ama orang tua kita dulu ya itu betul sampai kemarin ada salah seorang ikhwan melakukan sholat sesuai dengan Rasulullah SAW. Itu ada orang di masjid menegur, eh lu sholat aneh banget. Pak, ini sholat yang diajarkan Rasul. Kata dia apa? Eh kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Ya ah. Allah, kagak ada Rasul-Rasulan. Kagak ada. Lo sekarang sholatnya kayak orang kampung. Kagak ada Rasul di sini. Itu. Allahu Akbar ya Allah. Oh, ini orang kok yuk keblangsaknya banget banget kan. Ya Allah, kok nggak ada <laughs> rasul-rasulan? Ya kita sekarang sholat itu yang nyuruh siapa? Sallu kama ni usolli itu siapa yang yang bi, yang nyuruh? Itu sallu kama itu di di diplesetin, sallu kama itu muni usolli. <laughs> Ya, muni usolli. Hingga detik ini saya terus gelisah dengan keadaan yang ada dalam lingkungan keluarga saya ini. Saya ingin mendakwahkan dengan ilmu yang ada pada diri saya hingga mereka sendiri, keluarga besar kami yang menghancurkannya dengan kesadarannya. Sehingga tidak membangun kembali jika saya sendiri. Kini mas, Masya Allah pertanyaannya buahnya. Wah ini surat surat PHK ini mas. Susah. Masya Allah. Mas kalau tanya mas, singkat aja mas. Subhanallah, pertanyaan nomor satu itu mas. Dua lembar. Mohon sampaikan ilmu cara bagi. Gini mas, Ana sama Antum nasibnya nggak nggak jauh beda. Keluarga persis, cuman mungkin ilmunya yang beda jenisnya. Ilmu keluarga kita putih lo hitam <laughs> itu kan. Tapi sama-sama sesatnya. Tapi gini mas, kita jangan putus asa. Tugas kita adalah dakwah. Makanya dari sekalian contoh aja kita mendakwahi orang tua itu sampai bertahun-tahun. Menyadarkan selamatannya pelan-pelan. Dan harus antum aja bicara sesuai dengan kemampuan akal. Akal yang dia miliki. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa nggak takut dia itu terfitnah? Ibnu Mas'ud, apakah kamu nggak takut mendustakan Allah dan Rasulnya? Ya contoh aja ada sebagian ikhwan kadang-kadang menemukan sunnah langsung dengan dengan semangatnya pengen orang tuanya langsung berubah. Mak cadaran ini mak. Ya Allah. Mak ini gue jarit gue sadaran. Ya Allah to Wong jarit aja belum berubah langsung cadaran. Terus langsung itu celana bapaknya itu diguntingi kabeh. diguntingi. akhirnya Masya Allah. Bapaknya mau kondangan kan nemu celana. Waduh. Anakku iki sing ngajari sapa caca kan gitu. Diguntingi kabeh. Enggak dapat celana ya. Habis. Karena apa? Itu neraka, Pak. Itu neraka, Pak. Itu Masya Allah nerakanya di mana? Nah ini saya itu jahit, Bukan saja saya itu pesan, itu kan gitu. Dari penjahitnya sono, ya salahin sama penjahitnya. Akhirnya salah paham. Dijelasin dulu runutnya. Celana itu harusnya begini, begini. Langsung main gunting. kan. Akhirnya apa? Bapaknya mau kondangan gagal nemu celana. Ngatung kabeh. Di, di, di guntingnya separuh betis lagi masalah. <laughs> itu kan kayak pergi ke pasar, eh, kayak pergi ke sawah itu. Contoh aja kadang-kadang, ndak woi pak, bapak nanti mati gak buat kebakal gue solatin pak, <laughs> itu. Masya Allah, ini anak nanti akhirnya yang dicari gurunya. Oh layanan ini jenggoten gurunya, kan gitu. Antum hati-hati bawa alma mater ini ya ikhwan. Dakwah ini pelan-pelan. Apalagi sama orang tua, Mas. Kadar orang tua apalagi sudah tua, ya. Pendidikannya udah rendah. Dialognya itu susah untuk nangkap. Maka targetnya jangan molo-molo, mulu apalagi kayak seperti antum. Antum sadarin anak dulu juga pernah sesat kayak bapak seperti ini. Gitu aja. Kalau saya jadi dia, gitu aja. Kita makanya pelan ya mendekatinya, ngajak bicaranya. Alhamdulillah. Subhanallah dan sekalian. <clears throat> Seperti sekarang Anda dan sekalian, proses ninggalin rokok itu. Butuh hampir tujuh tahun saya dakwain orang tua. Tujuh tahun untuk merubah menjadi ashabul udud. <laughs> ya. Menjadi ashabul ukhdud betul. Itu kan. Apalagi pecandu rokok yang sudah tua ngenter. Berat itu. Makanya pelan-pelan. Nah itu itu terakhirnya saya bawa ke Jakarta, saya karantinakan di rumah empat hari, di rumah saya Jakarta. Pokoknya di sini kagak boleh ngerokok, <laughs> kan gitu. Pada nengok kanan kiri. <laughs> Waduh, saya nggak boleh ngerokok sama China ini, <laughs> kan gitu. Tapi kita kasih makanan, kita jelaskan ini. Pokoknya kita sampai kenyang udah nggak mikir rokok, udah. Waduh, sekarang sudah nggak enak ngerokok katanya. Alhamdulillah pulang nggak pernah ngerokok sampai sekarang. Pelan-pelan sampai bicara wah ngapain nggak dulu-dulu saya pergi ke Jakarta. Udah habis rokoknya. Itu. Makanya dari sekalian ini dakwah. Jadi antum tentang masalah menyikapi ini terus. Jadi perang. Imam kita yang istirahat mati duluan atau dia istirahat duluan yang mati. Udah itu aja. Jadi yang dituntut wa illa al balaghul mubin. Tidaklah tugasmu wahai Muhammad kecuali menjelaskan. Nabi Muhammad aja tidak bisa akhirnya Abu Talib meninggal di atas kekafiran. Itu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga antum. Sampai juga salam saya untuk ikhwan-ikhwan di Bekasi, Tambun, Cibitung, Insya Allah keluarga saya sangat menyayangi saya dan keluarga. Namun keinginan saya untuk berbagi ilmu. Nah, seharusnya antum bisa memanfaatkan kedekatan, keakraban dan sayang ini sebagai jembatan. Bahkan antum punya wasilah yang bagus untuk mendekati mereka. Karena apapun yang Anda ucapkan tidak akan menjadi ledakan emosi, kemarahan, bahkan sayang itulah nanti jembatan Anda untuk menyampaikan kebenaran, tapi caranya antum cari yang baik. Apa sikap Ustadz pernyataan pemerintah sing siang tadi dakwah radio untuk mempersatukan? Ya satu di dalam rangka untuk menyatukan keimanan, di dalam rangka untuk menyatukan pondasi akidah, di dalam rangka untuk menggalikan, mengembalikan umat dalam hak itu bersatu, bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu menolak kebenaran. Jadi bersatu menerima kebenaran dan bersatu bukan bersatu menolak kebenaran. Ya gampang aja. Iman gak iman yang penting ngumpul. Apa ngumpul gak ngumpul yang penting iman. Enaknya mana? Ngumpul gak ngumpul yang penting iman. Apa iman gak iman yang penting ngumpul. Ya podoy makan gak makan yang penting ngumpul. Apa ngumpul gak ngumpul yang penting iman. Bagaimana cara menyampaikan al-haq kepada orang tua yang akidahnya menyimpang. Ya sama ya, tipsnya caranya sama. Jadi pendekatan komunikasi mendoakan. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah ya ikhwan. Ibunya yang lama sekali didakwai tidak masuk Islam. Bahkan Abu Hurairah pernah diusir sebagaimana yang telah disebutkan di dalam uh, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad sampai dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan orang tua saya agar masuk Islam." Akhirnya alhamdulillah Allah kasih daya dengan proses yang begitu lama sampai ditutupin pintunya nggak boleh masuk. Abu Hurairah. Mungkin demikian butuh proses kemauan yang tinggi meminta kepada Allah ketulusan hati tanpa ada kejengkelan tidak tulus apalagi emosi insya Allah akan Allah bukakan insya Allah itu Ustaz bolehkah kita merukyah orang non muslim e, eh, menurut e, pendapat yang rojeh boleh karena yang dirukyah oleh sahabat itu muslim apa kafir Hah? Loh kok nggak jawab ya eh, mas, Kafir apa muslim? Kafir masih Belum masuk Islam Mudah-mudahan uh, pertemuan kita Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan saya mohon maaf Atas kekurangannya Dan mungkin ada kasarnya Karena saya bukan makhluk halus mas <laughs> Itu Kalau <laughs> makhluk halus mungkin udah gak di sini Ya dan e, mudah-mudahan antum terus tetap istiqomah belajar menambah ilmu dan juga mengamalkannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.